Pada malam hari ini, malam Kamis, kita telah masuki tanggal 29 Syaban. Sehingga ada kemungkinan pada hari Jumat adalah merupakan hari awal berpuasa. Dan apabila tidak terlihat hilal dan tidak ditetapkan oleh pemerintah pada hari Jumat maka berarti awal puasa jatuh pada hari Sabtu. Malam ini adalah malam yang ke-29 Syaban yang bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2020. Alhamdulillah dalam sehari dua hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Al-Qur'anul Karim. Bulan yang menjadi kesempatan bagi setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Yang itu merupakan tujuan utama diwajibkannya puasa Ramadan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus كما كتب على الذين من qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bertakwa bulan Ramadhan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim sebagai hidayah bagi manusia dan sebagai bayinat penjelasan-penjelasan berupa petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bulan Ramadan adalah merupakan bulan kesempatan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk memperbanyak amal saleh termasuk di antaranya membaca Al-Qur'anul Al Karim yang demikian banyak keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim yang akan memberi syafaat kepada seorang yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam kehidupannya اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه hendaknya kalian senantiasa membaca Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada yaumul qiyamah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim Maka ia mendapatkan satu kebaikan Dan satu kebaikan itu Dilipat gandakan menjadi sepuluh saya tidak mengatakan bahwa seseorang ketika membaca alif lam mim maka itu satu huruf. Namun alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bahwa akan dikatakan nanti pada yaumul qiyamah kepada ahlul Quran ketika ia dimasukkan ke dalam surga iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha bacalah dan teruslah menaiki tingkatan-tingkatan al-jannah dan bacalah dengan tertil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia sesungguhnya akhir dari tempatmu dan kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan di bulan Ramadan untuk menghidupkan siang dan malam kita dengan Al-Quranul Karim dan terlebih lagi kita mengetahui kondisi di tahun ini dan Allah Azza wa Jal telah menetapkan kepada hamba-hambanya apapun yang menjadi kehendaknya di bulan Ramadan kita memfokuskan ibadah di rumah mengerjakan salatul jamaah di rumah tadarrus Al-Quranul Karim di rumah zikrullah azza wa jalla dan melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Kesempatan bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk semakin memperbanyak ibadah bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang menghendaki kebaikan dan meraih rahmat dan maghfirah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla apabila memasuki awal malam dari bulan Ramadan maka dibelenggulah para syaitan dan jin-jin perusak dan ditutuplah pintu-pintu neraka tidak satupun dari pintu neraka itu yang terbuka dan dibuka lebar-lebar pintu-pintu al-jannah dan tidak satupun dari pintu surga itu ditutup dan di saat itu ada penyeru yang mengatakan wahai orang yang mencari kebaikan sambutlah bulan Ramadhan ini Wahai orang yang mencari keburukan, tahan dirimu. Jangan engkau merusak bulan Ramadan dengan perbuatan kemaksiatan. Walillahi utaqa'u minan nar dan Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Dan kesempatan itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ada pada setiap malam dari malam-malam Ramadan maka seorang mukmin apabila menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan menjalankannya dengan dasar ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum namun lebih dari itu melatih diri untuk menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Jalla wa'ala untuk menjadi seorang hamba yang meraih maghfirah ampunan dari Allah Jalla wa'ala diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'tham wa da'a dhal khadim" وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء Kata beliau radhiyallahu an, apabila engkau berpuasa maka hendaknya pendengaranmu pun ikut berpuasa. Pandanganmu pun ikut berpuasa. Demikian pula lisanmu turut berpuasa dari berkata dusta dan dari melakukan atau mengucapkan kata-kata yang haram dan tinggalkanlah untuk menyakiti pembantumu dan hendaknya engkau memiliki ketenangan pada hari engkau berpuasa jangan engkau menjadikan hari berbukamu dan hari berpuasamu itu sama. Hari ketika engkau berpuasa jangan disamakan dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Namun jadikan harimu pada saat berpuasa lebih giat, lebih mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diberi taufik untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Ibnu Qayyim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dan memuliakan antum semuanya. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dan kita masih melanjutkan penjelasan pada bab yang ke-13 di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa seorang hamba tidak bisa terlepas dari sifat sabar. Dia sangat membutuhkan sifat sabar itu di setiap saat-saat kehidupannya ini. Baik ketika dia mendapatkan kenikmatan maka dia wajib untuk bersyukur dan bersabar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia diberi cobaan dan ujian. Dan telah dijelaskan pula oleh beliau bahwa bersabar di saat mendapatkan musibah itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan orang kafir pun bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Namun bersabar ketika mendapatkan kenikmatan. Ketika diberi kesehatan, ketika diberi harta, ketika seseorang memiliki pangkat dan kedudukan dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya maka mayoritas manusia mereka tidak mampu untuk bersabar. Yang mampu bersabar hanyalah as-siddiqun. Orang-orang yang benar-benar memiliki kejujuran dan memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama ussalaf, al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'min wal kafir. Wala yasbiru 'ala al-'afiyati illa siddiq. Bahwa cobaan dan musibah itu mampu dihadapi dengan kesabaran oleh seorang mukmin. Demikian pula seorang yang kafir akan tetapi tidak ada yang mampu bersabar ketika diberi kesehatan kenikmatan kecuali seorang yang siddiqun seorang yang benar-benar jujur keimanannya jujur ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah walidzalika حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد oleh karena itu, Allah Azza wa Jal memperingatkan kepada hamba-hambanya dari fitnah harta, fitnah istri, dan fitnah anak. Ini diperingatkan oleh Allah Jalla Ala. Fitnah harta, fitnah istri, dan fitnah anak. Perhatikan Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala harta, istri, anak ini adalah merupakan bagian dari kenikmatan dalam kehidupan dunia. Dan itu fitnah. Itu ujian, itu cobaan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-9 Ya آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah subhanahu wa ta'ala maka Allah Azza wa Jal memperingatkan kepada hamba-hambanya di dalam ayat ini terhadap harta dan keturunan anak yang dimiliki oleh seorang hamba. Jangan sampai melalai, melalaikan kalian dari mengingat Allah Tabaraka wa taala menunjukkan bahwa di sana ada hamba-hamba Allah yang ketika diberi harta maka hal itu menyebabkan dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diberi dan dikaruniai anak hal itu menyebabkan ia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah At-Taghabun pada ayat yang ke-14 يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya di antara istri-istri kalian Dan anak-anak kalian Ada yang menjadi musuh bagi kalian Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Perhatikan ayat Allah Tabaraka wa ta'ala yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin bahwa di antara istri-istri mereka dan di antara anak-anak mereka ada yang menjadi musuh bagi mereka. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan peringatan itu fahdharuhum maka awaslah kalian hati-hatilah kalian dari mereka apa yang dimaksud permusuhan di sini menjadi musuh bagi kalian kata beliau walaysal muradu min hadhihi al-adawati ma yafhamuhu katsirun minan nas annaha adawatul baghdha wal muhaddah Bukan yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini ketika Allah menyebutkan permusuhan seperti yang difahami oleh kebanyakan manusia bahwa yang dimaksud adalah permusuhan yang bermakna membenci dan memusuhi. Bukan itu yang dimaksud. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum. Sesungguhnya di antara istri kalian di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Jangan difahami dari ayat ini bahwa yang dimaksud musuh di sini adalah terjadi perkelahian antara anak dengan orang tuanya. Bukan itu yang dimaksud. Atau terjadi perkelahian, percekcokan, pertengkaran antara istri dengan suaminya. Sehingga menyebabkan mereka saling memusuhi. Bukan itu yang dimaksud. Bal adawatu al-mahabbah as-saddati lil aba anil hijrati wal jihadi wa ta'allumil ilmi was sadaqah wa ghairi dzalika min a'malil bir. Namun yang dimaksud permusuhan di sini adalah permusuhan kecintaan Ketika engkau cinta kepada istrimu, itulah yang dimaksud permusuhan. Ketika engkau cinta kepada anak-anakmu, itulah yang dimaksud permusuhan. Permusuhan yang bagaimana? Engkau cinta kepada istrimu, maka itu menjadi musuh. Engkau cinta kepada anak-anakmu, maka itu menjadi musuh bagimu. Permusuhan yang bagaimana? Kata beliau, permusuhan ya berupa kecintaan yang memalingkan seorang ayah, memalingkan seorang suami dari berhijrah, dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan dari bersedekah dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan. Dari amalan-amalan kebaikan. Ketika engkau cinta kepada istrimu menyebabkan engkau meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Ketika engkau cinta kepada anak-anakmu, kecintaan yang menyebabkan engkau meninggalkan amalan-amalan kebaikan, maka itu berarti bahwa istrimu itu menjadi musuh bagimu. Karena dia menghalangi kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anak yang engkau miliki Engkau cinta kepada mereka Kecintaan yang menyebabkan engkau terhalangi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan bahkan melakukan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya berarti anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu nah itu yang dimaksud itu yang dimaksud. Misalnya engkau tinggal di negara kafir, engkau mampu untuk berhijrah. Engkau mampu untuk meninggalkan negara kafir menuju kepada negara Islam, negara kaum muslimin. Akan tetapi istrimu mengatakan, "Tidak usahlah." Ya. Tidak usah kita pindah tidak usah kita hijrah. Atau anak-anakmu mengatakan tidak usah, di sini kita sudah hidup nyaman. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita kok baik-baik saja. Dalam keadaan mereka terhalangi untuk melakukan ibadah. Mereka tidak mampu untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mendakwahkan Islam. Akhirnya dia pun terhalangi dari hijrah karena godaan istri atau godaan anak-anaknya. Dia berkewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid, belajar salat, belajar perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Pada saat dia hendak keluar, ingin menuntut ilmu, istri yang mengatakan, tidak usahlah. Ya. Teganya engkau meninggalkan aku di sini. Ya. Bagaimana ini, bagaimana itu? Enggak usah. Kalau memang engkau tetap nekat untuk belajar, mempelajari tauhid, mempelajari ini, mempelajari itu, maka sudah kita cerai saja. Akhirnya dia pun merasa berat. Akhirnya dia meninggalkan untuk menuntut ilmu yang wajib karena kecintaan yang berlebihan yang memalingkan dia dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harta yang cukup untuk menghidupi dirinya, keluarganya, istri dan anaknya, bahkan berlebihan. Maka dia pun ingin bersedekah. Kata istrinya atau anaknya, Gak usahlah bersedekah. Kita ini masih butuh ini, masih butuh itu. Ya. Masih ada keperluan ini, masih ada keperluan itu. Yang menyebabkan ia pun terhalangi untuk berinfak. Terhalangi untuk bersedekah. Bahkan mungkin terhalangi untuk membayar zakatul mal. Zakat harta yang diwajibkan kepadanya. Dengan alasan bahwa wah, ini jumlahnya besar. Kita masih punya keperluan ini, keperluan itu. Ya. Urusan zakat mal, zakat harta nantilah. Menyebabkan dia pun enggan untuk menunaikan zakat. Menyebabkan dia menjadi seorang yang bakhil. Menjadi seorang yang kikir. Berat untuk bersedekah berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu. Karena kecintaanmu kepada mereka menyebabkan engkau berpaling dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Menghalangi kamu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka ini berarti istrimu, anak-anakmu telah menjadi musuh yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya dari hadis Israel dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hatilah kalian terhadap mereka. Lelaki ini bertanya kepada Ibn Abbas, apa maksud dari ayat ini? Maka diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, haula'i rijalun aslamu min ahli Makkah. فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم mereka-mereka ini adalah orang-orang yang telah masuk Islam dari penduduk Makkah maka pada saat mereka hendak berhijrah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah mereka hendak berhijrah maka istri-istrinya pun menolak. Mereka enggan. Anak-anaknya pun menolak. Mereka enggan untuk membiarkan ayah mereka atau suaminya untuk turut berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'au an-nas qad faquhu fid din hammu aqibuhum yang menyebabkan mereka itu terlambat terlambat untuk berangkat berhijrah karena yang mencegah mereka berhijrah adalah istri-istrinya anak-anaknya akhirnya ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah bertemu kaum muslimin dalam keadaan kaum muslimin mereka telah memahami agamanya. Mereka sudah lebih banyak belajar tentang Islam. Maka ini membuat para orang tua ini pun marah. Maka mereka pun hendak menghukumi anak-anak mereka, istri-istri mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Jadi kaitannya dengan masalah mahabbah, kecintaan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Perhatikan, jadi bukan karena percecokan, perselisihan antara suami istri, akhirnya istri jadi musuh bukan. Atau pertikaian antara orang tua dengan anak sehingga anak itu menjadi musuh bagi orang tua. Bukan itu yang dimaksud, tapi dalam permasalahan cinta. Kecintaanmu kepada istri yang berlebihan, kecintaanmu kepada anak-anakmu menghalangi kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti keluargamu menjadi musuh yang menghalangi dari jalan Allah tabaraka wa taala. Kata beliau Ibn Al-Qayyim rahimahullah wa ma akthara ma fata al-'abdu min al-kamal wal falah bisababi zawjatihi wa waladihi. Berapa banyak seorang hamba mereka tidak meraih kemuliaan, tidak meraih kesempurnaan, tidak meraih kemenangan disebabkan karena istri dan anaknya. Wallahu musta'an. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu mabkhalatun majbanah." Al-waladu mabkhalatun majbanatun. Anak itu menjadi sebab orang tuanya menjadi kikir dan penakut. Anak menyebabkan orang tuanya menjadi kikir. Dia ingin bersedekah, dia ingin berinfak, tapi karena anak, anak yang meminta, anak yang menolak, anak, anak yang menginginkan ini, menginginkan itu, akhirnya menyebabkan dia bakhil. Daripada saya infakkan, daripada saya berikan kepada orang miskin, mending saya berikan kepada anak saya. Majibadah. dan menyebabkan orang itu menjadi penakut ada perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa berat. Berat berpisah dari anaknya, berat berpisah dari istrinya. Sementara telah diwajibkan kepadanya. Atau dalam hal-hal yang lain, intinya bahwa istri dan anak itu menjadi musuh ketika hal itu menjadi penghalang bagi seorang lelaki untuk melakukan amalan-amalan kebaikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abdullah bin Buraidah kata beliau sami'tu abi yaqulu aku mendengarkan ayahku mengatakan yaitu Buraidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Faja'a hasan wal Husain alaihima qamisan ahmaran yamshiyan wa ya'thuran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datanglah Al-Hasan Al-Husain. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya memakai gamis berwarna merah yang sedang berjalan lalu terjatuh. Ketika keduanya terjatuh maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Lalu beliau membawa keduanya, menggendong keduanya. Lalu beliau meletakkan keduanya di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan sadaqallah. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian itu menjadi fitnah, ujian bagi kalian. Nazartu ila hadaini sabiyyaini yamshiyani wa ya'thuran falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Aku melihat kepada dua anak kecil ini sedang berjalan dan terjatuh, maka aku pun tidak sabar. Sehingga aku memutuskan pembicaraanku dan aku mengangkat keduanya. Ujian. Cobaan bagi seorang hamba. Apabila seorang yang dikaruniai istri dan dikaruniai anak-anak keturunan maka itu menjadi cobaan bagi mereka apabila hal itu tidak menghalangi mereka untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah walhamdulillah itu adalah merupakan kenikmatan maka berarti dia selamat dari ujian itu dan mampu menjaga keimanannya bahkan dia mampu mengarahkan istrinya anak-anaknya untuk bersama-sama dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa maka ini keutamaan dari Allah tabaraka wa taala namun apabila istri dan anak itu menjadi penghalang yang menyebabkan seseorang terhalangi untuk melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka waspadalah hendaknya seorang segera mengoreksi diri dan segera memperbaiki rumah tangga dengan menasihati istri, menasihati anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Maka dalam hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dan menggendong Al Hasan Al Husain radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Al Qayyim rahimahullah wa hadha min kamali rahmatihi sallallahu alaihi wasallam wa lutfihi bis wa syafaqatihi alaihim. Maka ini merupakan bentuk kesempurnaan kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kelembutan Rasulullah kepada anak-anak dan rasa kasihan beliau kepada mereka. Nah, di sini juga ada hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa ketika disebut musuh, jangan kemudian seseorang menjadi kaku di dalam membina rumah tangga. Wah, saya harus hati-hati ini. Maka kepada istri dia membuat kondisi rumah tangga menjadi tegang. Gak ada hiburan, gak ada canda, gak ada uh, mudaabah tidak ada keceriaan di dalam rumah tangga. Karena dia ekstra hati-hati. Wah ini jangan sampai jadi musuh bagi saya. Maka saya harus begini. Tidak. Ya. Berbuat dan bermuamalah dengan cara yang baik. Sebagaimana kepada anak-anak kita juga demikian. Bercanda, bergurau dengan mereka, menampakkan rahmat kasih sayang kepada mereka, ini adalah hal yang dianjurkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ta'limun minhu lil ummati ar-rahmata wasyafaqata wal lutfa bis sighar. Dan ini adalah merupakan bentuk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar seseorang memiliki sifat rahmat, kasih sayap, kelembutan kepada anak-anak. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah yang kita bacakan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته